Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ya khawas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang makhraj lisan atau lidah. Sebagai mukaddimah sebelum kita mempelajari lisan secara terperinci, Anda akan sampaikan beberapa mukaddimah. Yang pertama, lisan merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemudian lisan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling banyak makhrajnya. Oleh karena itu, mohon diperhatikan tentang makhraj lidah ini atau makhraj lisan ini. Kemudian sebelum belajar tentang makhraj lisan, ada atau huruf-huruf apa saja yang keluar dari lisan Alangkah baiknya seandainya kita mengetahui empat bagian penting dari lisan kita, empat bagian pokok dari lisan kita untuk mempermudah memahami makhluk lisan. Empat bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksul lisan, artinya pangkal lidah. Yang kedua, wasatul lisan, artinya tengah lidah. Yang keempat, hafatul lisan, artinya tepi lidah. Dan yang ke yang tadi yang ketiga hafatul lisan artinya tepi lidah yang keempat adalah toroful lisan artinya ujung lidah saya ulangi pertama pangkal lidah yang kedua tengah lidah ketiga tepi lidah dan yang keempat adalah ujung lidah ini adalah empat bagian penting yang harus diperhatikan oleh kita semua berikutnya perincian untuk berapa jumlah jumlah makhraj yang ada pada bagian-bagian tersebut. Yang pertama pangkal lidah ada dua makhrod. Pada tengah lidah ada satu makhrod. Kemudian pada tepi lidah ada dua makhrod. dan yang keempat pada ujung lidah ada lima makhrod. Jadi jumlah keseluruhan makhrod yang ada pada lisan secara terperinci adalah 10 makhrod. Kalau disimpulkan bahwa yang keluar dari lisan itu ada 10 makhraj untuk 18 huruf. Adapun huruf-huruf apa saja yang keluar dari lidah itu akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya insyaallah taala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.